Ya, dan kita berusaha untuk memahami hati kita, meluruskan dan membenahi hati kita karena ia adalah merupakan pangkal keselamatan kita dalam kehidupan akhirat. Kemarin kita telah mengenal nama Allah Al-Khaliqul Bari yang artinya pencipta. Di mana pengaruhnya kepada hati sangatlah kuat sekali karena ketika kita ya, ya, mengetahui dan hati pun juga meyakini bahwa Allah adalah pencipta kita, mengharuskan hati itu tunduk kepadanya dan hanya beribadah kepadanya. Berharap kepadanya, bertawakal kepadanya. Dan seluruh ibadah-ibadah hati ya berupa takut, benci, cinta dan yang lainnya ditujukan kepadanya. Sekarang kita masuk nama Allah Al-Musawwir yang maha menggambar. Apa hubungannya dengan hati? Apa pengaruh ter pengaruhnya terhadap hati kita? Akal Islam, hati menginginkan ya, bahwa penciptanya adalah maha indah, maha, maha kuat dan maha, maha kuas atas segala sesuatu. Ketika hati melihat ya bentuk-bentuk yang indah di, di dunia ini, berbagai macam bentuk-bentuk ya, binatang dengan bentuknya, dengan keragamannya, pepohonan juga dengan macam-macamnya. Manusia pun juga ya, berbeda-beda bentuk wajah dan apa namanya tubuhnya. Itu menunjukkan akan bahwasanya penciptanya maha kuasa atas segala sesuatu maka menjadikan hati kita apa ya akal Islam hati kita selalu mengagungkannya menjadikan hati kita ikhwata Islam azakumullah wa iyakum ya dipenuhi dengan keyakinan dan cinta kepadanya karena dia tahu bahwasanya Allah yang menggambar Allah yang mampu membentuk rupa ya seindah-indahnya di saat dia melihat ya bagaimana <clears throat> kebesaran Allah dan kekuatannya ketika ia naik pesawat misalnya ia melihat awan-awan yang masya Allah ya Allah bentuk begitu indah sekali demikian pula ketika ia melihat gunung-gunung disertai dengan apa namanya ya awan-awannya disertai dengan pepohonannya disertai dengan udaranya yang sejuk menunjukkan subhanallah bahwa penciptanya itu maha kuasa atas segala sesuatu dia menggambarnya begitu indah. Lalu hati pun juga merasakan keindahan tersebut. Hati pun juga tenggelam dalam mencintainya. Nama Allah Al-Musawwir ditunjukkan oleh surat Al-Hasyr ayat 24. Allah berfirman, "Huwa Allahul Khaliqul Bari Bariul Musawwir, lahul Asmaul Husna." Dialah Allah pencipta dan penggambar. Milik Allah lah nama yang baik. <clears throat> Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi dan dia Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menggambar kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah tabaraka wa ta'ala huwal khaliqul bari'ul musawwir alladhi khalaqal khalqa wa sawwarahum ala suwarin mukhtalifatin wa hay'atin mutabajinatin min at-tuli wal qasr wal husni wal jamal wal dhukurati wal unuthah wal wal laun كل واحد ميزه ربه بصورة خاصة يتميز بها عن غيره من المخلوقات فكيف لكل مخلوق طبع خاصة وصورة مستقلة Allah yang menciptakan dan menggambar مخلوق makhluknya Allah Subhanahu wa taala menggambar dan membentuk ya makhluknya dengan bentuk-bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Ya, panjang pendeknya, indah atau tidaknya, ya lelaki atau perempuannya, dari sisi warna-warninya. Allah Subhanahu wa taala bedakan itu semuanya. Ya. Allah menciptakan pepohonan dengan bentuk yang berbeda-beda. Bunga-bunganya pun juga dengan warna-warni dan bentuk yang berbeda-beda. Memberikan keseragaman dalam kehidupan kita. Ya demikian pula Allah menciptakan hewan pun juga yang berbeda-beda. Ada yang buas, ada yang jinak Ya, ada binatang-binatang ternak untuk keperluan hidup manusia. Ada pula binatang-binatang yang Allah ciptakan. Hanya Allah yang maha tahu tentang hikmah-hikmah di balik itu semua. Allah menciptakan juga akal Islam burung-burung, ya, dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain yang tak terlihat, ya, oleh mata kita berupa para jin dan para malaikat, dengan berbeda-beda bentuknya itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Ya. Manusia saja untuk menggambar manu, apa namanya dengan bentuk-bentuk yang berbeda sulit bagi dia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia yang sangat banyak jutaan ya bahkan miliaran ternyata wajahnya tidak ada yang sama. Bayangkan ya ketika manusia itu miliaran ya ternyata wajahnya tidak ada yang sama menunjukkan akan kekuasaan penciptanya dan ketika kita melihat ada orang wajahnya kembar ya justru kita merasa subhanallah orang ini kok kembar sekali kenapa karena kita terbiasa dengan sesuatu yang berbeda terbiasa dengan wajah-wajah yang berbeda lalu ketika ada orang yang wajahnya mirip dan sama kita di situlah ya merasakan subhanallah Allah maha penggambar. Padahal kalau kita pikirkan bahwa ya, perbedaan wajah manusia saja yang jumlahnya miliaran tersebut, justru itu lebih menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wa huwa subhanahu al-musawwir alladhi idza arada syai'an qala lahu kun fayakunu 'ala surah allati yakhtar wasifa allati yurid. Allah Subhanahu wa taala yang menggambar makhluk-makhluknya, membentuk rupa-rupanya. Apabila Allah menginginkan untuk ya, menciptakan sesuatu dan membentuk rupanya, cukup Allah mengatakan kun jadilah. Maka ia pun jadi sesuai dengan bentuk yang Allah ia pilihkan untuknya. Ya. Dan sifat-sifat yang telah Allah tentukan untuknya. وصور خلقه على الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته وحكمته والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم dan subhanallah ya akhi, Allah membentuk rupa makhluk-makhluknya itu sesuai dengan ya ilmu dan rahmatnya serta hikmahnya yang sangat agung sekali. Sesuai dengan maslahat ya makhluk dan manfaat-manfaatnya. Allah ciptakan ular, ia berjalan di atas perutnya. Tentunya hanya Allah Maha tahu hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Ya, Allah menciptakan binatang ada yang berkaki dua, berkaki tiga, berkaki empat, ya bahkan ada yang berkaki seribu. Semua itu dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah menciptakan pepohonan juga berwarna-warni. Ya, bunga-bunga pun juga berwarna-warni. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada ungu. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. khalqu subhanahu kullu mustawin mustaqim muhkamun mutqin. Ya. Mutqan dalun ala kamali kudrati khalqihi wa khaliqihi wa azamatihi. Maka ciptaan Allah semuanya sangat sempurna sekali. Ya, sangat mantap dan mapan sekali ya tak ada padanya kelemahan ya akal Islam tidak seperti ciptaan-ciptaan manusia ya manusia menciptakan robot sehebat apapun tak akan bisa menciptakan seperti manusia manusia tidak akan mampu menciptakan seperti lalat seperti nyamuk ya tidak ada yang tidak ada yang mampu itu maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya ya akal Islam azakumullah wa iyyakum maka Ya ketika kita tahu bahwa pencipta kita lah yang membentuk rupa, ya dengan beragam kerup, ya apa namanya rupa, warna-warni, bentuk dan yang lainnya menunjukkan akan kekuasaannya yang maha dahsyat. Kita masuk ke nama Allah yang lain yaitu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ketahuilah akhi, nama Allah ini ya, pengaruhnya kepada hati sangat kuat sekali. Karena hati ya pasti tak lepas dari dosa. Hati mana yang tak pernah berdosa? Pasti hati pernah dinodai, dinodai oleh dosa, karena setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Dan hati sangat butuh kepada ampunan Rob dan penciptanya. Sebab dengan ampunan itulah hati akan menjadi bening kembali Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ya ketika seorang hamba bertaubat kepadanya membeningkan kembali hatinya. Ya Rasulullah SAW sabda, "Innal 'abd innal 'abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbi nuktatun sauda." Fa in fa in taba wa 'ada fa in taba saqula qalbu. Seorang hamba kata Rasulullah SAW apabila berbuat dosa maka akan digoreskan di hatinya goresan hitam Kemudian apabila ia bertaubat, maka ya hatinya menjadi bening kembali. Berarti hati butuh kepada apa? Ampunan dan maaf dari Allah untuk kebeningan hatinya. Dan ketika hati itu telah bening, ya, maka ia akan bisa merasakan kelezatan ibadah kepadanya. Ketika hati itu menjadi bening, ia akan senantiasa merindukan munajat kepadanya. Ketika hati telah bening, maka Allah berikan padanya ya kekuatan ilmu, kekuatan keinginan menuju kebaikan dan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Maka ya akal Islam dialah Allah Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Allah ya tak pernah ya mengatakan ketika hambanya bertaubat, aku tidak akan pernah ampuni dosamu. Tak pernah ada ayat dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan, hai hambaku, jika kamu taubat, aku tidak akan ampuni dosamu. Siapa saja yang bertaubat, siapa saja yang memohon ampun, ia pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 49, Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim, berikan kabar kepada hamba-hambaku, bahwasanya sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir 3, Ghafir al-faghafir al-dhambi wa qabil al-tawbi, syadid al-iqabi al-tawul. La ilaha illahu, ilahil masir. Allah yang mengampuni dosa, yang menerima taubat, dan sangat keras siksanya, yang mempunyai kedudukan yang agung, ya, yang mempunyai ya, kekuatan dan kekuasaan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, kepada Allah lah akan dikembalikan segala sesuatu. Allah juga berfirman Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Allah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun atas hamba-hambanya. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala al-ghaffar alladhi yasturu dhunuba ibadihi ويغطيهم بستره، bisatrih as-sattar عباده. sittir عليهم ثوب عطفه musdil فلا يكشف أمر العبد لخلقه، ولا يهتك ستره بالعقوبة التي li في عيونهم. Allah senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya Allah pun senantiasa menutupi dosa-dosa hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kasih sayang dan rahmatnya maka Allah pun menutupi dosa-dosa dan tidak membuka aib-aib mereka maka akal Islam azakumullah wa iyakum Allah subhanahu wa ta'ala sangat ingin si hamba itu kembali kepadanya bahkan kegembiraan Allah melihat hambanya yang bertaubat melebihi kegembiraan orang yang berada di padang pasir membawa unta yang penuh makanan dan minuman. Lalu kemudian untanya hilang entah kemana. Lalu ia cari dan cari, sementara ia telah berputus asa. <clears throat> Lalu kemudian ia pun berbaringlah di bawah pohon. Lalu ia pun tertidur. Ketika ia bangun ternyata untanya telah berada di sisinya. Maka ia pun sangat gembira sekali. Ia pegang tali pelananya dan berkata, Ya Allah, Ya engkau hambaku, aku Tuhanmu salah berucap saking gembiranya. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dari hamba tersebut dengan taubat hambanya kepadanya. Allah ingin ya dan menyeru hamba-hambanya bertaubat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Allah senantiasa membuka tangannya di waktu malam. Menerima taubat hamba-hambanya yang taubat kepadanya di, yang berdosa di waktu siang. Allah membuka tangannya di waktu siang ya untuk menerima perbuatan do, apa menerima taubat hamba yang melakukan dosa di waktu malam. Ikhwata Islam, ya tangan Allah selalu terbuka dan pintu taubat selalu terbuka. Ya sebelum ajal itu sampai ke kerongkongan, sebelum matahari ya terbit dari barat. Ikhwatul Islam azakumullah wa ayyakum. <clears throat> Maka kewajiban seorang hamba ketika dia mengetahui bahwasanya Allah penciptanya Maha Pengampun, hendaknya dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang tertipu ya akhi, ketika ia meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, dia pun kemudian malah meremehkan dosa. Dia semakin bergelimang di dalam dosa. Lalu ia mengatakan, "Tenanglah, nanti saya minta ampun atau Allah Maha Pengampun. Ini orang tertipu kata Ibnu Qayyim. Kalaulah ia yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah selalu menyeru hambanya untuk bertaubat kepadanya, tentu ia segera meminta ampun kepada Allah. Tentu segera ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya akhi ajal, yang namanya ajal kita tidak tahu kapan ia akan menjemput diri kita. Maka ya akhal Islam, ya, Hati yang indah adalah hati yang senantiasa mengakui dosa-dosanya. Hati yang Masya Allah, yang dipenuhi dengan iman dan Islam adalah hati yang selalu tunduk, lalu kemudian selalu bertaubat kepadanya dan memohonan, memohon ampunan kepadanya. Allah, tidak ada yang lebih ikhwata Islam yang lebih indah bagi seorang hamba, bagi hatinya dari istighfar. Ketika seorang hamba ia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka ya, hatinya akan hidup ya akhi hatinya akan bening ya akal Islam azakumullah wa iyakum oleh karena itu Allah taala berfirman ya ibnu adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka fala ubali ya ibnu adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak Hai anak Adam, selama engkau masih terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu. Hai anak Adam, selama kamu memohon ampun dan beristighfar kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku pasti ampuni dosamu selama kamu beristighfar kepadaku maka banyaklah kita beristighfar ya akhir Islam. Ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan hati kita, untuk kebeningan hati kita ya akhir Islam azakumullah wa iyakum Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhi ya menganjurkan umatnya untuk banyak istighfar. Ya beliau bersabda ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah astaghfiru fil yawmi mi'ata Wahai manusia, Bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian. Karena sesungguhnya aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar kepada Allah seratus kali, kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW apa? Tuba, tuba. Ya. Liman wajada fi sahifatihi, ya fi sahifati amalihi istighfaran kathira, atau Berbahagialah. Bagi siapa? bagi orang yang mendapatkan dalam catatan amalannya kelak istighfar yang banyak. Subhanallah. Bahkan ya akal Islam istighfar. ia memohon ampun kepada Allah memberikan kekuatan pada diri kita. Seorang hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kelebihan-kelebihan. Apa kelebihan itu di antaranya? Yang pertama, Allah akan hindarkan adab dari dia. Allah Ta'ala berfirman Wa ma kana Allahu wa dan Allah tak akan pernah mengadab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya selama itu juga ya akhal Islam azakumullah wa iyakum si hamba ini akan ia dilindungi oleh Allah dari berbagai macam adab yang akan menimpa dia. Di antaranya ya akhul Islam, orang yang banyak beristighfar akan dibukakan pintu-pintu rejeki kepada dia. Ya Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang <clears throat> Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang berdakwah kepada kaumnya. Ya Nabi Nuh berkata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Aku berkata, kata Nabi Nuh, Istaghfiru Rabbakum, innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia Allah maha pengampun. Yursili sama'a alaikum midarara. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang lebat ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ya. dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak dan Allah akan jadikan untuk kalian ya akan Islam kata Allah ya uh, jannat kebun-kebun wanhara dan sungai-sungai yang mengalir masya Allah luar biasa ternyata banyak istighfar malah membuka pintu-pintu rejeki ya. Kemudian yang ketiga ya akal Islam, orang yang banyak beristighfar kepada Allah akan mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya Adam, Ya, Lau balagat dhunubuku anana sama Thumma qafar tulak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu telah memenuhi awang-awang. Saking banyaknya dosamu itu. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosa-dosamu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Demikian pula ya akhal Islam, orang yang banyak beristighfar kepada Allah, ya, akan diberikan kekuatan pada badannya. Kekuatan di di dalam keimanannya ya sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang istighfar itu Allah mengatakan wa yazidkum dan Allah pasti akan tambahkan untuk kalian kekuatan ya kekuatan kekuatan di dalam harta kekuatan dalam badan kekuatan dalam keimanan makanya orang yang banyak beristighfar ya akal, ya akal Islam diberikan oleh Allah kekuatan demi kekuatan ya maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah akui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya. Dan inilah daripada hasil beriman kepada nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Artinya Allah yang Maha Pengampun, yang mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Maka ya akhir Islam, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya senantiasa kita memohon ampun kepadanya dan kita termasuk orang-orang yang dimaafkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk pertanyaan Anda secara langsung. Dan untuk Anda yang ingin bertanya pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 081 maaf 081989543. Kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Dewa pertanyaan dari SMS yang telah masuk. Ustaz mohon dijelaskan terkait dengan hadis bahwa ahli tauhid itu pasti masuk surga dan tidak kekal di neraka. Namun bagaimana dengan hadis-hadis tentang dosa-dosa yang menyebabkan seseorang yang tidak bisa masuk surga? Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak bisa mencium baunya surga. Mohon Ustaz berikan penjelasan dari hal ini dan jazakallah khairan Ustaz dari Abdul Rahman di Jakarta. Iya. <clears throat> Tentu untuk memahami hadis ini harus melihat bagaimana para ulama menjelaskannya. Seperti misalnya Rasulullah SAW sabda, لا يدخل jannah man kana fi qalbi مثقال ذرة min kibrin." Tidak masuk surga Orang yang ada dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Demikian pula hadis tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa orang yang wafat di atas la ilaha illallah, dia pasti masuk surga? Sebetulnya tidak bertabrakan, Alhamdulillah. Karena kata-kata tidak masuk surga itu ada dua keadaan keadaan yang pertama artinya tidak masuk surga sama sekali, artinya kekal dalam api neraka. Dan ini adalah untuk orang-orang kafirin. Makna yang kedua adalah tidak masuk surga dalam sementara waktu. Ya, dan ini adalah untuk orang-orang beriman yang wafat di atas tauhid namun mereka banyak berbuat dosa. Dan ternyata amalan soleh mereka tidak cukup untuk menggugurkan dosa-dosa mereka sehingga akhirnya dia harus di apa namanya dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ketika dikatakan tidak masuk surga kata Rasulullah, orang yang begini dan begitu artinya kalau ia wafat di atas tauhid dan ternyata dia harus masuk neraka juga, maka dia tidak akan masuk surga sementara waktu. Namun setelah itu akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula wanita yang tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga, ini pun ada dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama wanita yang kafir yang mengatakan bahwa mempertontonkan aurat adalah halal, boleh-boleh saja dan bahwasanya Allah menghalalkannya. Ini menentang syariatnya. Maka yang seperti ini kalau wafat di atas keyakinan seperti ini dan belum tegak padanya hujah, apa sudah tegak padanya hujah, maka yang seperti ini bisa saja tidak masuk surga selama-lamanya. Nih ya, atau tidak masuk tidak mencium bau surga untuk sementara waktu. Ya bagi mereka yang mengikuti hawa nafsunya, namun ia meyakini akan kewajibannya. Ya, ia tahu bahwa itu perkara yang diwajibkan oleh Robnya, tapi ia kemudian mengikuti hawa nafsunya. Maka yang seperti ini bila ia wafat di atas perbuatan itu, ia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dosanya. Dan jika Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Tapi kalau ternyata Allah masukkan ia ke neraka, itu tidak akan kekal insyaallah باذن wallahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah untuk jawaban Pak Abdurrahman di Jakarta mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz. Untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ustaz saya uh, memiliki satu masalah sendiri di mana saya sering melakukan perbuatan yang dimurkai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saat saya melakukan satu perbuatan dosa, saya masa tenang-tenang saja dan dalam hati saya selalu mengatakan gampang nanti tinggal istighfar saja. Dan kadang saya suka masa, masa sangat bersalah dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin sehingga saya berpikir apakah Allah mungkin akan memaafkan saya, memberikan nasihatnya dan memberikan arahan serta bagaimanakah saya bertobat dengan benar agar saya dihalangi dari perbuatan maksiat kembali saat syukuran. Ketahuilah ya akhi, <clears throat> jangan menggampangkan suatu perbuatan dosa. Dan jangan mengatakan bahwa gampang nanti saya akan taubat kepada Allah. Sebab kita tidak tahu apakah Allah akan memberikan kepada kita hidayah kepada taubat atau tidak. Berapa banyak orang yang menggampangkan taubat. Lalu mengatakan, toh Allah maha pengampun, nantilah saya akan taubat namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah tidak memberikan hidayah taubat kepada dia. Dan ternyata ia pun tidak mau taubat sampai ia pun meninggal dunia. Siapa yang menjamin ya bahwa kita akan diberikan hidayah taubat oleh Allah? Ya, ketika kita terus-menerus bergelimang dalam dosa. Ya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya menganggap remeh dosa, tapi kemudian semakin dia semakin terperosok dalam dosa sehingga akhirnya dosa itu menjadi telah menghunjam di dadanya akhirnya untuk bertaubat tak lagi ada keinginan maka ia pun wafat di atas ia dosanya tersebut naudzubillah sallallahu Wasallam wal afiyah maka jangan ya kita ber, berpikiran demikian kewajiban kita adalah segera taubat dan jangan pula kita ya pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mungkinkah Allah mengampuni dosa saya kita katakan mungkin. Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah telah mensifati dirinya sebagai Gofar, Gofur, yang maha pengampun, Ghafirul Zambi, yang mengampuni dosa-dosa hambanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam dalam hadis-hadis kursinya bahwa kalau hamba itu beristighfar dan bertobat pasti Allah ampuni dosanya? Maka kewajiban kita adalah berbaik sangka kepada Allah dan terus bertobat dan menjaga taubat kita. Adapun kemudian kita ya malah meremehkan dosa dan kita pun juga menganggap enteng ya taubat, maka ini bukanlah sifat sebagai orang yang beriman kepada Allah. Demikian pula ya orang yang pesimis dari rahmat Allah bukanlah sifat orang yang beriman kepada Allah yang meyakini bahwa rahmat Allah sangat luas sekali. Ya, makanya Allah berfirman, kul ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim Katakan kepada hamba-hambaku yang telah yang melampaui batas itu Jangan kalian merasa putus asa dari rahmatku Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang Allah mengatakan jangan kalian Wahai orang yang suka berbuat dosa Merasa putus asa dari rahmat Allah Iya, Allah maha pengampun Oleh karena itu segeralah kalian minta ampun jangan tunda-tunda waktu. Karena kita tidak tahu kapan ajar itu akan menanti kita ya akhul Islam. Wallahu a'lam. Nah. Nah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan seperti itu dan terutama untuk para penanya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa Untuk saat kita angkat pertanyaan melalui via telepon. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak dan di mana? Bapak Sony di Bangkinang, Kemaru. Ya, silakan Pak Sony. Mohon suara televisi kecilkan Pak Sony sebelum dilanjutkan. Iya. Cukup Saya mau tanya, Ustaz. Iya, silakan. Iya, silakan Bapak. Uh, saya dulunya seorang seorang preman yang banyak tato, Ustaz. Mm-hmm. Apakah saya diterima tobatnya, Ustaz? Iya Bapak. Itu saja Pak. Pak Soni cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Soni. Cukup. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ketahuilah Bapak, sudah saya sampaikan tadi bahwa Allah tak pernah mengatakan saya tidak akan ampuni dosamu. Walaupun Bapak bertato, maka berusahalah Bapak sekuat mungkin untuk menghilangkan tato. Kalau ternyata ya kita tidak mampu menghilangkannya karena butuh dana yang cukup besar atau ya ada cara tapi itu malah merusak kulit ya sudah Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan maka Bapak bertaubatlah kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah mengampuni dosa Bapak ya segera Bapak tinggalkan semua dosa-dosa itu dan Bapak ya, berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kemudian ia berhusnudzon kepada Allah. Setelah itu istiqomahlah di atas taubat tersebut Pak insya Allah. Ya, dengan kita bersungguh-sungguh taubat kepada Allah dan Allah tahu tentang kejujuran taubat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah. Nah. Nah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikianlah untuk Pak Sony di Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya. Nabi kata Islam azani Allah wa Kita akan kembali angkat pertanyaan melalui pihak telepon. Ya. Iya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak suara televisinya dikecilkan terlebih dahulu atau salah radionya dan cukup Bapak menyimak lewat telepon saja Bapak. Iya. Uh, gini, mau nanya Pak. Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Uh, Bapak Usman di Riau. Ya. Pak Usman di Riau. Ya, silakan. Iya. Uh, ini mau nanya Pak, gimana kalau anak-anak kita kasih permainan sejenis boneka, cuman boneka itu nggak uh, nggak mirip betul dengan makhluk hidup mirip-mirip sedikit lah. Hmm. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustaz? Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Silakan Ustaz. Uh, Bapak, kalau boneka itu tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, ya. Hanya sebatas boneka, ya, demikian yang memang tidak menyerupai makhluk hidup walaupun bentuknya seperti makhluk hidup maka yang seperti ini dimaafkan insyaallah sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha ya membuat boneka-bonekaan dari kain ya lalu Nabi SAW bertanya ini apa kata Aisyah ini kuda kata Rasulullah kuda mempunyai sayap kata Aisyah ini kudanya Nabi Sulaiman yang mendengar itu Rasulullah pun tersenyum iya ini menunjukkan bahwa boneka tersebut ya hanya ter, terbuat dari kain saja, walaupun ada kepalanya dan yang lainnya. Tapi di situ tidak ada matanya, tidak ada mulutnya, tidak ada ya tidak ada apa-apanya. Hanya sebatas ya apa namanya kepala begitu saja. Maka apabila boneka seperti ini maka diperbolehkan. Tapi kalau boneka itu seperti Barbie ya, yang mirip seperti manusia patung, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, dan yang lainnya. Maka ini sama dengan patung dan ini perkara yang tidak dibenarkan. Iya, maka itu bisa menolak malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing, tidak pula ya gambar-gambar ya, yang bernyawa. Iya, Allah Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya demikian aja untuk Pak Usman di Riau, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui via telepon. Ya. Ya. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Burhan di Medan. Pak Burhan di Medan. Silakan Pak Burhan. Uh, bagaimana kita memahami sebuah ayat hmm. uh, yang ada kaitannya masuk ke dalam surga. Uh, Islam, Nasra, Yahudi, Nasrani, Sobiin, apabila beriman kepada Allah uh, akan masuk surga. Di dalam uh, surah Al-Baqarah ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara wa sobiin amana billahi wal yaumil akhiri Demikian seterusnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan. Silakan Ustaz. Uh, ayat ini telah ditafsirkan oleh para ulama ya mufassirin seperti Al-Imam Al Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Kathir dan para ulama tafsir yang lainnya. Mereka berkata, Allah mengatakan Inna innalladzina amanu walladzina hadu wal nasara wassabi'in sabiin sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Siapa saya beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ya. Maksudnya kata Ibnu Hajarir, itu orang-orang Yahudi yang beriman kepada nabi mereka. Dan orang-orang Nasrani yang beriman kepada nabi mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "La yasma'u bi Yahudiyyun wala Ia Ya, tidaklah Yahudi dan Nasrani mendengar tentang ajaranku. Semalam yuk mimpi majik tubih, kemudian ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa berupa ajaran Islam ini. Illa kana min ashabin nar au kama Kecuali pasti ia akan termasuk penduduk api neraka. Dan makna ini yang dipahami oleh seluruh para ahli tafsir, Pak ayat ini tidak menunjukkan bahwa berarti semua agama sama. Berarti orang Yahudi masuk ya orang Yahudi yang di zaman sekarang ia masuk surga, bagaimana akan masuk surga sementara mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya? Ya, mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ya di dalam Taurat telah dikabarkan tentang akan munculnya Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW Ya, bagaimana orang Nasrani dia akan dikatakan masuk surga sementara Nabi Isa telah mengabarkan akan berita kedatangan Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Maka dari itulah Bapak ya ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk surga insya Allah. Adapun setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, lalu mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka ya telah kafir kepada risalah para nabi. Ya. Allah Taala berfirman, ya. Eh, kadzabat samud bin nuzur kaum samud telah mendustakan para rasul padahal kaum samud hanya mendustakan Nabi Saleh saja namun Allah mengatakan ya bahwa kaum samud telah mendustakan para rasul ini menunjukkan bahwa orang yang kufur kepada satu rasul berarti dia kufur kepada seluruh rasul. Karena tidak ada bedanya antara rasul ini dan rasul itu selama itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk uh, menyampaikan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai untuk makhluk-makhluknya. Tidak ada bedanya antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya para nabi dan rasul. Maka orang yang mendustakan Nabi Isa misalnya, berarti ia sudah mendustakan Nabi risalah Nabi Musa. Iya. Kenapa? Karena Nabi Isa diutus oleh Allah, demikian pula Nabi Musa pun diutus oleh Allah. Orang yang mendustakan Nabi Musa misalnya, ia sudah mendustakan seluruh Nabi dan Rasul. Karena ia tidak ada bedanya. Maka Nabi Musa dan Nabi Isa pun telah mengabarkan akan kedatangan Nabi terakhir. Dalam Al-Quran pun telah Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya, bahwa apabila Nabi Muhammad ini telah datang, kewajiban kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Ya. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ Sungguh Ingatlah kata Allah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi bahwa apabila aku telah berikan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah kemudian datang Rasul ini itu Rasulullah SAW ya membenarkan apa yang ada pada kalian maka keluar dan kalian waktu itu masih hidup la tu'minunna bihi wa la kalian wajib beriman kepada nabi ini ya itu Nabi Muhammad SAW wa tansurunna dan wajib kalian membelanya makanya Rasulullah SAW sabda lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai kalaulah Nabi Musa masih hidup ia harus menjadi pengikutku kata Rasulullah SAW Demikian kalau para nabinya saja, kalau mereka masih hidup dan dalam keadaan Rasulullah sudah diutus, mereka wajib menjadi pengikut Rasul. Apalagi ya pengikut para nabi, orang-orang Yahudi dan para orang Nasrani. Mereka wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itulah Bapak, ya Allah mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalathah." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tiga dari yang tiga. Allah juga berfirman, <clears throat> ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara al-Masih ibn Masih ibn Allah. Ya dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qawla alladhina kafaru min qabl Allah anna yufakun berkata orang Yahudi Uzair anak Allah berkata orang Nasrani ya Al-Masih Isa bin Maryam itu anak Allah katanya itu adalah ucapan dengan perkataan-perkataan mereka saja itu menyerupai orang-orang kafir sebelum mereka yang punya keyakinan trinitas ya semoga Allah memerangi mereka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan demikian Allah juga berfirman wa qalu Allah wala dan subhana. Mereka berkata Allah mengambil anak, Maha suci Allah. Maka dari itulah Bapak ya. Kewajiban kita adalah melihat ayat ini jangan sebatas memahami satu ayat tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Ya, kewajiban kita di dalam menafsirkan ayat Pertama, kata Ibnu Katsir tafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Dalam satu ayat, ya, berbentuk global, tapi dalam ayat yang lain lebih terperinci. Yang kedua, tafsirkan ayat dengan hadis. Ya, yang ketiga, tafsirkan ayat dengan ya penafsiran para sahabat karena mereka yang paling tahu tentang penafsiran Rasulullah, karena mereka lah yang paling paham tentang bahasa Al-Qur'an. Yang keempat, tafsirkan dengan penafsiran para tabi'in karena mereka langsung mengambil tafsir dari para sahabat. Ya. Dari itulah Bapak ya, inilah tata cara menafsirkan Al-Quran dan ternyata para ahli tafsir seluruhnya menafsirkan seperti yang saya sebutkan tadi ya wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan kembali pertanyaan kami angkat mengenai pesan singkat Ustaz mohon jelaskan apakah sama antara gambar-gambar dengan foto berdasarkan dari hadis yang dilarang yang telah antum sebutkan tadi untuk dipajang di rumah dan apakah juga sama hukumnya dengan memajang foto di dalam sebuah uh, poster ataupun baligo tertentu Ustaz? Iya. uh, <coughs> para ulama yang apa namanya ber, berbeda pendapat tentang hukum fotografi dengan memakai alat. Syekh Utsaimin membolehkan sementara masyayikh yang lain tidak membolehkan. Alasan Syekh Utsaimin bahwasannya foto itu hanya sebatas mengambil ya sebagaimana aslinya sama dengan cermin, tidak ada bedanya. Sama sekali tidak ada ya perbuatan manusia di situ, murni perbuatan mesin. Sementara sebagian ulama eh, dan banyak ulama yang yang mengatakan tetap sama dengan foto, dengan gambar maksudnya, dengan menggambar. Ini ya, seperti ini pendapatnya Syekh eh, Fauzan, ya, Syekh Albani rahimahullah dan mereka berdalih bahwasanya tidak ada bedanya antara perbuatan mesin dengan ya yang menggambar itu manusia. Namun semuanya sepakat ya mereka baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan semuanya sepakat bahwa kalau itu dipajang tidak boleh. Ya, Syekh Utsaimin yang membolehkan fotografi dan demikian pula apalagi yang mereka yang tidak bolehkan. Semua sepakat, bersepakat semuanya bahwa tidak boleh dipanjang, Karena itu bisa menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Ya, Allah a'lam. Nah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan untuk berikutnya kembali kami pertanyaan. angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan kalau seandainya foto-foto tersebut dipajang tidak di dalam rumah tetapi di luar rumah di jalan-jalan apakah juga hukumnya sama Ustaz? Ya akhi azakumullah yang lebih baik itu tidak dilakukan. <clears throat> Atau Syekh Uthaymin pun juga tidak setuju dengan perbuatan seperti ini dan tidak ada satupun ulama yang setuju dengan perbuatan seperti itu. Iya. Maka dari itulah ya hendaknya kita berhati-hati dalam masalah agama apalagi memajang foto-foto ya poster-poster spanduk-spanduk, demikian pula di baliho-baliho. ya Maka yang seperti ini apa namanya? Eh, perkara yang tidak dibenarkan. Sebab kalau di rumah itu adalah bisa mengusir malaikat rahmat untuk masuk. Maka pada hakikatnya di luar rumah pun juga perkara yang tidak disukai. Iya, Allah a'lam. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan untuk pertanyaan berikutnya kembali akan aku amanat dari via telepon. Ya, silakan. Nah, terputus Ustaz, kita akan tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya melalui secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ya. Nah, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Askal di Buton. Askal di Buton, Pak Askal. Silakan Pak Askal. Uh, yang saya tanyakan ya Ustaz tentang lapas istighfar uh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu dan seterusnya apakah itu bisa dibaca ketika sujud atau ketika terlalu Ya, cukup Pak Baik, Bapak. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aska. Silakan Ustaz. Memang ada satu riwayat dalam riwayat Tirmizi, Astaghfirullahalazim, azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun yang saya tahu riwayat ini ada padanya cacat atau kelemahan. Kalau kita cukupkan dengan riwayat-riwayat yang sahih itu lebih baik. Seperti Rasulullah mengajarkan doa dalam sholat kepada Abu Bakar istighfar dalam solat astaghfirullah Allahumma inni zalamtu nafsi dhunman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ini yang Rasulullah uh, ajarkan kepada Abu Bakar di dalam solat, ya istighfarnya maka kita cukupkan dengan yang Rasulullah ajarkan ya apalagi Rasulullah SAW mengajarkan ini untuk Abu Bakar dan tentunya untuk umatnya juga yaitu istighfar di dalam sholat dengan lafaz ini Allahumma inni zalamtu nafsi ya zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan, dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah ya kepada Abu Bakar untuk diucapkan di dalam sholat. Allah alam. Nah. Nah Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya untuk Pak Askal di Buton Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar Dan dapat diamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, ya berikutnya kita kembali ini via telepon Iya Nah Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Pak Iwan Banyuwangi, Ustaz. Pak Iwan Banyuwangi, mohon. Ya, silakan Pak Iwan langsung tanyanya kepada Ustaz. Ya, Ustaz, saya ini kan juga katakanlah orang awam. Saya ini kan juga katakanlah orang awam. Kan Cara mempelajari hati itu kan juga sulit, Ustaz. Bapak, mohon Bapak, Bapak mohon maaf suara televisi tolong dikecilkan Pak karena feedback ke studio kami. Cukup Bapak mendengarkan lah telepon saja. Diulang kembali pertanyaan Pak, silakan. Oke. Soalnya begini Ustaz. Kadang-kadang kita itu menemukan padahal hadisnya sama, bunyinya sama. Itu ada yang mengatakan yang sohe, ada yang mengatakan doib. Padahal hadisnya sama, bunyinya sama gitu. Terus kita terlanjur mengamalkan pamannya Ustaz ini penanggung dosanya siapa Ustaz? Apa yang mengatakan itu andai kata itu doib dikatakan soheh? Hmm. Tapi saya mengikuti Ustaz kan nggak tahu begitu. Yeah. Jadi kita bingung. Ini sebagai pelajari, saya pernah membaca ini padahal doib. Tapi sementara kita belajar lagi beli dari buku terbitan yang lain gitu. Hmm. Dikatakan soheh. Bahkan kalau kita nggak mengamalkan itu nggak sah surat kita. Surat misal seperti seperti doa kunut pada subuh itu Itu hmm. ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita nggak nggak baca kunut dalam saat subuh itu itu nggak sah sholat kita seperti Imam Sapi itu. Iya. Hmm. Nggak kan seperti itu gitu. Jadi iya. kita bingung Ustaz. Kalau Ustaz pencerahannya Ustaz. Cukup Pak Iwan. Oke, demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Uh, mungkin jawabannya dari dua perkara ya. Yang pertama tentang masalah kunut subuh ya, Pak ya ya Imam Asyafi'i ketika mengatakan tentang kunut subuh beliau hanya mengatakan sunnah bukan wajib bukan pula syarat apalagi rukun tidak ada ya sepanjang pengetahuan saya ulama madhab syafi'i yang menyatakan bahwa itu hukumnya syarat sah sholat atau rukun sholat yang apabila tidak dilakukan menyebabkan batal sholatnya iya semua ulama Syafi'i ya dalam kitab-kitab madhab dalam kitab kitab madhab Syafi'i menyatakan bahwa itu hanya paling banter hukumnya sunnah saja pak tidak sampai kepada hukum wajib maka orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak kunut subuh tidak sah sholatnya ini pendapat ganjil pendapat aneh bahkan tidak pernah diucapkan oleh para ulama madhab Syafi'i itu sendiri iya maka dari itu kita sebagai seorang penuntut ilmu Jangan hanya mencukupkan dengan mendengar, tapi juga kita harus merujuk langsung kitab-kitab. Iya. Ketika ada, kita ada orang mengatakan orang yang nggak kunut subuh, sholat subuhnya nggak sah, tanya kepada dia mana buku rujukannya. Ulama siapa yang berapa, berpendapat demikian di halaman berapa? Tolong tunjukkan saya supaya saya tidak menjadi orang yang sebatas membeo saja kitab ulama madhab syafi'i mana yang mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah merupakan rukun solat yang apabila tidak ditinggalkan menyebabkan sholat subuhnya batal. Iya, Imam Syafi'i saja hanya mengatakan sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Ini yang pertama Pak ya. Yang kedua, kalau ternyata Bapak bingung, hadis ini ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang harus Bapak lakukan adalah kalau memang Bapak punya kemampuan untuk melihat eh, sebab-sebab uh, dan hujah-hujah masing-masing pendapat, ya, lihatlah. Tapi kalau Bapak tidak punya kemampuan, cukup tanya kepada orang yang Bapak lihat dia lebih alim. Ya. Maka Bapak ikutilah pendapat yang lebih alim, yang alim, yang punya kemampuan, ya kekuatan ilmu maka kemudian Bapak telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Maka Bapak ya Nah, dalam keadaan seperti ini, Bapak misalnya masih ragu juga. Saya sudah nanya ke dua ustadz, tapi dua ustadz ini juga berbeda pendapat. Ya, yang satu menyatakan doif, yang satu menyatakan sahih. Saya jadi semakin bingung, ustadz bingung. Gimana ini? Maka kalau Bapak tanya bingung seperti ini, bisa Bapak tanyakan ke hati Bapak, mana yang lebih menenteramkan? Setelah Bapak melihat hujah-hujah masing-masing pendapat, kok saya lebih tentram kepada pendapat yang ini ya? Kok kayaknya lebih kuat pendapat yang inilah? Maka amalkan yang yang lebih menenteramkan hati kita. Kalau masih bingung juga tawakuf. Kita tidak kita tidak amalkan dulu, Pak. Ya. Kita tawakuf itu artinya tidak tidak mengamalkan dulu, berhenti. Ya, untuk tidak uh, apa namanya memfonis dulu apakah ini hukumnya sunnah atau tidak bagaimana. Sampai betul-betul jelas kepada kita sambil terus kita pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Seorang penuntut ilmu ya berusaha bersungguh-sungguh menyingsingkan lengannya untuk ya betul-betul memahami suatu permasalahan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah apabila beliau dihadapkan pada sebuah permasalahan yang pelik. Beli sholat berdua rakaat, memohon kepada Allah supaya dibukakan. Iya. Demikian pula kita mintalah kepada Allah, ihdini lima tulifa haqqi biidnik. Ya Allah berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau ya Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan jawabannya Ustaz Demikian untuk Pak Iwan Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar jawaban Ustaz Nah, kita akan angkat kembali pertanyaan dari via telepon Iya Iya Nah Halo terputus kita akan kembali tunggu dari anda semua yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 021 823 6543 ya Mohon maaf Bapak, suara televisi tolong dikecilkan dulu Bapak. Iya, iya silakan Pak. Halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, tolong kecilkan kembali suara televisinya Ibu. Iya, ya. silakan Ibu. Iya. Ya, ya saya mau Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Ibu Erni di Bima. Ibu Erni di Bima. Silakan Bu Erni. Iya. Uh, ini di luar tema ya Pak Ustaz. Iya. Uh, saya mau tanya tentang Bupati di Lima ini ada yang wanita. Mohon maaf Ibu, mungkin itu ditanyakan nanti. Adik. Iya Bu, maaf, maaf Ibu ya. kita kita akan ya itu di luar tema yang mungkin uh, jauh sekali dari pembahasan kita di pagi hari ini bisa tanyakan di waktu ataupun bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz ya. Nah, baik untuk berikut kita angkat kembali pertanyaan melalui via telepon. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ya. Dari Madura, Ibu Susi. Mohon maaf Ibu, suara televisi tolong dikecilkan Ibu. Kayak masih ada suara feedback ke studio kami. Iya, ya, silakan. silakan Ibu. Ya. Enggak ini eh, ini cuma sekedar masukkan sedikit aja Ustaz ya, bukan pertanyaan. Mm -hmm. silakan Ibu. Iya. Saya ingin cuma uh, memperkuat pertanyaan Bapak tadi masalah kunut itu dosa. Iya. Uh, iya, saya sudah apa sebelum sebelum saya mengenal roja atau di apa mengenal asuna, mm -hmm. dulu saya dapat sama seperti Bapak yang tadi menanyakan masalah kunut. Mm -hmm. Ya, memang saya bingung Ustaz. Tapi setelah saya, saya Ustaz tadi ya, Ustaz Abu Yahya, saya tanya se, apa selalu memohon sama Allah apa yang terbaik atau apa yang lebih baik untuk menuju ke jalan ya Allah yang lurus gitu ya. Insyaallah. Ini satu contoh saya Ustaz untuk meyakinkan penanya yang tadi Bapak. Mm-hmm. Saya sudah memohon sama Allah <clears throat> mana yang terbaik jalan untuk menuju ke jalan malah terputus Ustaz. Iya. Ya, satu masukan mungkin buat iya. Pak Iwan di Banyuwangi tadi tentang Padahal kita ingin mendengar ya masukan, iya, masukan beliau pengalaman pengalaman beliau ya. Mohon maaf terputus mungkin nanti bisa disambung kembali. Nah, kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali melalui via telepon ya. Ya. Hmm. Nam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Yusri. Pak Yusri nih, Pak. Pak Mohon Maaf Bapak mungkin salah televisinya, Pak, agak mengganggu sekali. Ya. Pak Yusri dari Padang nih, Pak. Ya, silakan Pak Yusri dari Padang. Silakan. Pak. Iya, betul. Iya. Eh, ini saya mau nanya nih, Pak. Iya, iya Yang saya mau tanyakan mengenai masalah sholat juga nih, Pak. Iya. -hmm. Sholatnya begini, Pak ada di antara salah satu seseorang imam membawakan uh, eh, kunut. Mm -hmm. Iya. Dan setelah itu ada salah satu seseorang imam tidak membawakan kunut. Jadi dua imam pak ya dalam satu waktu ya. Yeah. Iya. Membawa imam ya. Mm-hmm. Jadi mana yang lebih bagus nih pak? Baik bapak. Cukup pak Yusri ah. itu saja. Ya? Baik. Ya. Kunut subuh kan pak ya? Kunut subuh pak ya? ya subuh ya. Sholat ya. subuh. Iya. Ya. Terima kasih pak Yusri. Ya. Ya. Silakan Ustaz. Iya, nah. kembali kepada pembahasan tentang subuh ya. Sebetulnya sudah sering kali kita bahas bahwa pertama, ikhtilaf para ulama apakah kunut subuh itu disunahkan atau tidak. Imam Syafi'i berpendapat disunahkan. Iya. Sementara jumhur ulama berpendapat tidak disunahkan. Dan madhab Syafi'i sendiri terbagi menjadi dua. Ya, pendapat ulama-ulama madhab Syafi'i terdahulu kebanyakan mengatakan tidak disunahkan. Seperti ya pendapat uh, uh, Madhab Syafi'i mengatakan itu disunahkan. Sedangkan madhab jumhur ya seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak disyariatkan. Namun jumhur berbeda pendapat. Apakah itu sampai kepada bid'ah atau tidak? Ya Abu Hanifah menyatakan itu sudah dianggap bid'ah. Sementara ya kebanyakan alu hadis Imam Madhab Malik, Maliki dan Hambali mengatakan tidak sampai kepada bid'ah tapi tidak disyariatkan saja. Menjadi perselisihan mereka sebabnya adalah Pak tentang hadis di mana disebutkan dalam hadis tersebut lam yazar Rasulullah SAW yaknutu fi salatil fajr hatta faraqad dunia adalah Nabi SAW Alaihi Wasallam senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia Apakah hadis ini sahih atau tidak? Iya. Sebab perselisihan mereka adalah seorang perawi yang bernama Abu Ja'far, ya Ar-Razi yang bernama Isa bin Mahan. Di mana para para ulama ternyata para ulama hadis ya, ulama jarah wa ta'dil juga berselisih pendapat. Apakah Isa bin Mahan atau Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang perawi yang thiqah, terpercaya atau tidak? Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah ya. Ali ibn Madini mengatakan tiqah. Al-Fallas juga mengatakan tiqah. Sementara ulama yang lainnya seperti Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan dia lemah hafalannya. Imam Bukhari juga mengatakan demikian. Imam Ahmad juga mendoifkan. Dan banyak lagi ulama-ulama lain. Lalu kemudian ya Al-Hafidh Ibnu Hajar dari ulama belakangan merojihkan pendapat yang menyatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini lemah hafalannya. Kenapa? Karena orang yang menyatakan lemah membawakan bukti. Sedangkan kaidah mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Iya, yaitu pendhaifan yang dijelaskan sebabnya lebih dahulukan daripada pentikohan tapi tidak dijelaskan sebabnya. Maka dari itu, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar, demikian pula Imam ad dan para ulama hadis di belakangan lebih merujikan pendapat yang mendoifkannya sehingga ya tampak pada dalam hal ini kekuatan pendapat jumhur bahwa hadis tersebut lemah dan tidak sahih. Iya, sehingga tidak disyariatkan untuk kunut subuh ya terus-menerus. Namun menjadi permasalahan jumhur yang menyatakan bahwa itu tidak disyariatkan adalah uh, apakah itu sudah sampai kepada bid'ah atau tidak. Abu Hanifah mengatakan bid'ah berdasarkan hadis Abu Malik Al-Asy'ari bahwa ia ditanya oleh anaknya, "Hai ayahku." Ya, ia bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah anu yaqnutuna fi salatil fajar Apakah dahulu mereka kunut di salat fajar? Kata ayahnya, "Ai bunayya muhdath. Hai anakku, itu diada-adakan sehingga menurut Abu Hanifah ya yang namanya kunut subuh itu bid'ah. Sementara ya banyak ahlu hadis sebagaimana dikatakan Imam uh, eh, Ibn Qayyim rahimahullah yang di dalam kitab Zadul Ma'ad mereka tidak mengatakan ya, itu bahwa itu adalah perkara yang uh, bid'ah tapi tidak disyariatkan saja saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak disyariatkan iya namun apakah itu sampai kepada perkara bid'ah wallahu alam saya dalam masalah masalah masih tawakuf yang jelas Pak ya, dalam hal seperti ini kita harus betul-betul melihat dari apa namanya dari eh, apa namanya hujah-hujah dari setiap pendapat. Kita tidak melihat ulamanya, tapi kita melihat kepada dalilnya. Kesalahan yang sangat terbesar ya ketika terjadi perselisihan para ulama adalah masing-masing berhujah dengan pendapat ulama, bukan dengan dalil kewajiban kita adalah melihat dalil-dalil setiap pendapat. Maka siapa yang melihat pendapatnya dengan dalilnya lalu ia menguatkan dalil-dalilnya dan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran bukan mengikuti hawa nafsu, maka silakan amalkan yang ia yakini bahwa itu sebagai pendapat yang kuat. Allahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yosri di Padang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan bisa melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Idris di Depok. Pak Idris di Depok. Silakan Pak Idris. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, saya ingin menanyakan eh, yang pertama apabila bacaan imam sholat itu terkeliru misalnya di tajwidnya sedangkan eh, dengan PD-nya imam ini selalu menjadi imam itu Ustaz. Iya. Mm-hmm. Dalam hati saya sih saya uh, tidak tidak terima tapi mau gimana lagi karena masjid hmm. yang paling dekat ya di situ. Baik Pak. Cukup Pak Idris atas pertanyaannya. Uh, ini ada dua Ustaz. Satu Ustaz, satu lagi Ustaz. Apa Cukup hukumnya satu, kalau Pak. kita umroh? Ya, silakan Pak. Cukup satu? Ya, satu Pak ya nanti lain waktu bercanda kembali. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Idris. Mohon maaf Pak Idris. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, Pak Idris. Sukan <clears throat> dalam hadis yang dari Bukhari dalam sahihnya ketika Rasulullah menyebutkan tentang para imam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum وَإِنْ wa in ahtau para imam itu akan sholat mengimami kalian jika sholatnya benar kalian dapat pahala mereka pun dapat pahala dan jika sholatnya imam itu salah kalian tetap dapat pahala mereka yang berdosa maka dari itu Pak iya ketika kita sholat di belakang imam yang bacaannya kok nggak beres dosa buat dia Iya, adapun kita tetap sholatnya sah. Tapi kasihan memang imam seperti ini. Begitu pedenya pengen jadi imam, sementara bacaannya banyak bersalahan. Maka hendaknya tentu kita berusaha untuk eh, menasihati dia sesuai dengan kemampuan kita ya, dengan cara yang baik tentunya ya, dengan bahasa yang enak didengar. Mudah-mudahan dia mau ingat ya atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Demikian jawaban untuk Pak Idris di Depok Dan mudah-mudahan diberikan kesabaran untuk melaksanakan ibadah di sana Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan kali dari pendengar kita melalui itu ya, via telepon Silakan. Iya Halo Iya Mau bertanya nih Pak Iya Ustaz Iya silakan Ibu Dengan siapa Ibu Ya dengan siapa Ibu? Halo? Maaf, maaf, maaf Ibu tolong dikecilkan suara televisinya Ibu. Halo? Halo, Iya, Ibu. Halo. Iya, iya. Ya, uh, mau bertanya nih Ustaz. Iya, dengan siapa Ibu dan di mana? Uh, dari Niar dari Jambi. Ibu Niar di Jambi. Silakan yes, Ibu Niar. Iya. Mau bertanya apa afdolnya tentang sholat nih Pak dari ya. Ustaz. Iya. Uh, eh, apa? sholatnya apa afdol di masjid apa di musala? Untuk perempuan Bu ya, untuk perempuan. Iya, ya? iya. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Itu saja Ibu. Iya, ya, makasih. Iya, silakan Ustaz. Uh, Rasulullah SAW bersabda kepada ya kita Ibu Kata Rasulullah, "La تمنعوا ima Allah masajid Allah, وبيوتهن خير لهن. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid dan rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Maka hadis ini menunjukkan ibu ya bahwa wanita kalau ia ingin pergi ke masjid silahkan. Dia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Namun Rasulullah memberikan bimbingan bahwa wanita lebih baik di rumah saja. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ya bagian rumah yang paling utama buat wanita adalah yaitu di kamar tidurnya maka itu lebih utama lagi pahalanya dan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya. Allahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Demikian jawaban untuk Ibu di sana Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar Dan kita akan kembali pertanyaan berikutnya Melalui via telepon Ya, silakan Naam Ya Masih terputus Kita angkat kembali pertanyaannya Melalui Ya, Halo. Iya. Nah. Silakan Bapak atau Ibu sudah terhubung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Mohon maaf Bapak tolong dikecilkan terlebih dahulu Bapak, suara televisinya Pak. Cukup Bapak menyimak lewat telepon saja. Iya. Iya mungkin uh, tidak terdengar dengan baik apa yang kami sampaikan dan mohon maaf Bapak nanti Bapak bisa menghubungi kembali di layanan pertanyaan di 0218236543 dan kami sampaikan kepada para pendengar semuanya dan pemirsa Raja TV bagi Anda yang ingin bertanya melalui via telepon mohon untuk suara televisinya dikecekkan lebih terlebih dahulu agar tidak terjadi feedback di studio. Ya, nah silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Uh, ini dengan Ibu Asti di Tangerang. Ibu, Ibu Asti di Tangerang. Silakan Ibu Asti. Iya, iya, ya, Ustaz. Hmm. Iya, hmm. Ya, Uh, ini mau tanya Ustaz. Uh, kalau ada tetangga kita yang meninggal, uh, eh, non muslim Ustaz, uh, bolehkah kita membantu? Kayak saya kan bantu masak buat keluarganya gitu boleh nggak Ustaz ya iya. terus sama suami juga bantu cukup. oh kayak ini kursi-kursi gitu baik ibu cukup ibu ya ibu oh, ya cukup iya. ya, ya assalamualaikum pasti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silakan ustadz. Uh, eh, apabila itu tetangga kita ibu maka dia punya hak ketetanggaan untuk kita berbuat baik kepada mereka maka kita membantu mereka untuk memperlihatkan keindahan Islam dan akhlak agar mereka mau tertarik kepada Islam silahkan kalau memang tujuannya untuk mendakwai mereka ya atau apa namanya mengajak atau memperlihatkan akhlakul karimah sehingga hal seperti ini akan memberikan maslahat yang lebih besar insyaallah Bu Allah a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Asti di sana dan mudah-mudahan dapat paham dengan baik dan benar. Ya, kembali ke angka pertanyaan melalui via telepon. Iya. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ibu dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ibu Rina di Bekasi Ya, silakan Ibu Rina Uh, ah, Ustaz, ah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wabarakatuh uh, Saya mau nanya, kebetulan saya kan punya anak kecil, anak masih kelas 2 SD -huh. Terus uh, saya setiap setelah sholat isya jamaah, saya selalu ngajarkan Kiai Mulail dua rakaat -huh. <clears throat> Lalu witir, karena dia masih kecil 7 tahun, uh, dia yang milih satu apa tiga rakaat Nah, saya mau nanya sama Ustaz, kalau insya Allah saya dibangunin lagi sama Allah tuh tahajud, uh, saya bisa lanjut tahajud ya Ustadz ya? Iya. Baik Ibu. Cukup Ibu pertanyaannya saja? Iya itu aja. Ya, terima kasih Ibu Retuna, Ya, silakan Ustadz. Uh, eh, Ibu, apabila kita telah sholat witir di awal malam, kemudian kita ya di waktu malam ternyata qadar Allah Allah bangunkan kita maka silahkan kita sholat tahajud tapi tanpa witir lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la fi filailah. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Namun kalau kita yakin bahwa kita akan bangun nanti malam, yang lebih bagus witirnya nanti saja, Bu. Lalu bagaimana dengan hal mendidik anak? Maka kita berusaha mendidik anak kepada yang lebih utama ya mungkin kita bangunkan anak ya jam 4 atau jam sebelum subuh ya ayo nak kita sholat witir dulu ya kita berikan motivasi ke anak tentang sholat witir dan yang lainnya nah, kemudian dilatih si anak untuk bangun sebelum subuh di mana dia dia kita ajarkan sholat witir supaya dia pun menjadi terbiasa untuk bangun sebelum subuh dan itu lebih utama daripada sholat witir di awal malam ibu karena Rasulullah SAW ya sampai meninggal dunia salat witirnya selalu di akhir malam dan itu yang lebih utama lebih afdal dan lebih sesuai dengan sunnah rasul nah kalau kita didik anak kita yang lebih sesuai dengan sunnah rasul tentu itu lebih utama lagi Wabillahi taufik semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini dan ya semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa kita amalkan yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu adalah karena kekurangan ilmu saya dan dari syaitan سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته